cukup banyak adab-adab mulia dalam bermuamalah dalam berinteraksi. Rata-rata adab-adab tersebut merupakan penjabaran dari akhlak mulia menasehati kaum muslimin ihsan kepada mereka. sehingga detail rincian adab wal akhlak itu merupakan penjabaran dari poin-poin di atas. Yang berikutnya termasuk adab-adab mulia dalam bermuamalah selain ihsan ialah qada'u hawa ijinnas wa musa'adatuhum wa muawanatuhum Yang berikutnya ialah menunaikan hajat-hajat orang lain. Menunaikan kepentingan, kepentingan, keperluan, keperluan, kebutuhan, kebutuhan orang lain membantu mereka membantu mereka bertahun dengan mereka Barakallahu fikum ini adab yang berikutnya ini merupakan bukti kejujuran dalam berinteraksi sidqul muamalati wa ta'amul kejujuran muamalah kita interaksi kita akhlak mulia kita dengan sesama dibuktikan langsung serarian dalam keseharian ketika mendapati orang lain dari kalangan kaum muslimin memerlukan bantuan-bantuan kita bantu mereka punya hajat, kebutuhan, keperluan. Kita bantu, kita tunaikan. Selagi kita punya kemampuan. Barakallahu fikum. Iman fi azakumullah. Prinsip ini dianjurkan dalam Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin A, Abdullah bin Umar bin Khattab semoga Allah meridai keduanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam sabdanya dalam petikan hadis Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi Siapa saja yang selalu menunaikan hajat saudaranya, terbiasa menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Jalla wa'ala pun akan menunaikan hajat-hajatnya. Dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Kata beliau SAW, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Jalla wa Ala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Namanya musaadah wa muawana membantu saudaranya, menolong saudaranya yang memerlukan bantuan, yang memiliki hajat. Barakallahu fikum. Ini qanafitinasakumullah merupakan khuluqun nabi. Akhlak seorang nabi, akhlak para anbiya rusul alaihi wasallam. Terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang disampaikan oleh Khadijah, istri beliau semoga meridainya ketika peristiwa di Gua Hira yang disampaikan sebelumnya. Ya, ketika belum mengkhawatirkan dirinya dengan peristiwa itu, Khadijah semoga Allah meridainya menenangkan. Disebutkan keutamaan-keutamaan beliau. La, tidak bakal Allah Jalla wa'ala menyia-nyiakan kamu, menghinakan kamu, meremehkan kamu engkau sebelumnya berbuat demikian dan demikian di sebagian di antaranya menunaikan hajat-hajat kaum eh, hajat manusia masyarakatnya membantu mereka dan yang semisal itu barakallahu fikum ada khuluqun nabi Ikhwan fillah prinsip ini konsep ini adab ini ketika terpatri dalam kalbu kita dalam hati kita adab saya harus bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Saya harus bisa menolong saudaraku yang memerlukan. Terpatri dengan dalam dalam kalbunya yang paling mendalam. Akan mudah bagi dia barakallahu mengerjakannya. Motivasinya keikhlasan, motivasinya keimanan, motivasinya akhlak yang mulia, Bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dari prinsip ini, adab ini akan muncul berbagai macam amal-amal kebajikan yang lain. Ada infak, sodako-sodako, tahun bilmal. Mudah bagi dia mengeluarkan harta bendanya untuk membantu sesama. Menginfakkan hartanya untuk anak yatim, menginfakkan harta bendanya untuk fakir miskin, menginfakkan harta bendanya untuk orang-orang yang du'afa yang lemah, kaum lemah, menginfakkan harta bendanya untuk membantu sesama yang membutuhkan yang punya hajat. Ringan bagi dia untuk meminjamkan uang kepada orang yang betul-betul sedang perlu pinjaman. Barakallahu gitu, Ngasih pinjaman. Tambah bunga, tambah yang lainnya. Murni membantu. Dan masing-masing poin tadi itu merupakan ihsan, itu merupakan adab yang sangat mulia dan berpahala pada masing-masing. Anda berinfak dan bersedekah untuk anak yatim, kafatul aitam, pahala sendiri. Infak sedekah untuk fakir miskin, pahala sendiri. Anda membantu hajatnya orang lain, pahala sendiri. Anda memberi pinjaman pada orang, pahala sendiri. Dan itu bentuk qada'ul hawaij, musa'adah, mu'awanah. Bukti Anda jujur dalam berinteraksi. Bukti Anda orang yang betul-betul hasanul khuluq, akhlaknya bagus, budi pekerja ya, sangat luhur dalam berinteraksi. Akan muncul di khonafidina azakumullah. Sebuah amal yang jauh lebih mulia lagi. Lebih mulia lagi asyafaqatu 'alan nas. Rasa belas kasih, kasih sayang kepada orang lain, belas kasih kepada orang lain. Syafaqah ditunjukkan kepada orang yang lemah, orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang terpuruk. Syafaqah, kasih sayang yang ada dalam kalbunya tadi mendorong dia akan membantu mereka semua yang membutuhkan. Syafaqah di hati yang paling dalam. Akan muncul yang namanya amal kebajikan yang lain yang namanya al-musawah, al-muwasah, al muwasati Al-muasa ialah suka dan duka bersama dengan orang lain. Suka dan duka bersama dengan kaum muslimin. Bersama dengan teman-teman kita, sahabat kita. Bersama dengan masyarakat umum di kalangan kaum muslimin suka dan duka. Ketika mereka berbahagia, ikut berbahagia, bersuka cita, alhamdulillah, bersyukur, mereka dikasih kenikmatan, kelapangan hidup, ketentraman, kedamaian. Gak ada hasad, gak ada dengki, gak ada yang lainnya. Ikut gembira. Tapi ketika mendapati mereka dalam sebuah kebutuhan, hajat, kelemahan, keterpurukan, tampil membantu mereka berada di sisi mereka namanya muasa suka bersama dengan mereka duka bersama dengan mereka merasakan duka mereka merasakan sedihnya mereka merasakan sempitnya mereka, merasakan keterburukan mereka, merasakan kelemahan mereka. Disupport merekanya, ditenangkan merekanya, dibantu merekanya, dibangkitkan mereka. Kata dengan arahan-arahan, dengan bimbingan-bimbingan, ujangan-ujangan. Kadang tempat curhat, bagi mereka semuanya melimpahkan keluh kesahnya, dia dengarkan dengan seksama, ngasih solusi-solusi yang tepat, yang bagus untuk mereka, dan bahkan siap untuk membantu mereka dengan harta benda yang dia miliki. Siap berbagi dengan mereka semuanya sampai mereka betul-betul merasakan kenyamanan, ketenteraman, kedamaian, tenang, bangkit dari keterpurukan namanya al muasa Ada al muasa bil mal dengan harta benda, ada muasa bil ilm dengan ilmu dan arah bimbingan, ada al muasa bil jah jabatan dan posisi antum di tengah-tengah masyarakat membantu dia dari, dari keterpurukan menggunakan posisi anda kadang dengan doa kadang dengan uh, support dengan segala cara itu namanya al amal yang sangat mulia. Barakallahu Suka dan duka bersama dengan kaum muslimin, dengan masyarakat. Dan ini bukti jujurnya interaksi dan muamalah barakallahu Al-muasa. Kalau bagus dengan orang lain, dekat sama orang lain, bergaul dengan orang lain, di kala mereka lagi lapang, rezekinya banyak, semua orang bisa apalagi yang cari muka. Tetapi Anda berinteraksi support untuk orang-orang yang jatuh dalam keterpurukan, kelemahan, papa, miskin, fakir, tidak punya apa-apa, lemah, berkebutuhan. Anda di sampingnya, Anda menghibur mereka, support mereka, membantu mereka. Itu muasa yang luar biasa. Dan ini yang diperlukan di dalam berinteraksi dikarenakan di tengah-tengah kita tidak semuanya lapang, tidak semuanya bergembira, tidak semuanya dalam gembira dan kenikmatan. Banyak di tengah-tengah kita yang berkebutuhan, perlu bantuan, perlu support, terpuruk, lemah. Barakallahu Ulurkan tangan Anda dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Bantu mereka dengan apa yang Anda sanggup. Dengan harta, dengan apa. Minimal Anda kemani mereka dalam duka mereka. Dengarkan keluh kesah mereka. Sabar-sabari mereka. Jadi menjadi teman curhatnya mereka kasih juga dan arahan-arahan yang menyenangkan mengembirakan mereka. Jangan sampai mereka bersedih, mereka merasakan kepedihan. Barakallahu Itu namanya al-muasa. Itu tingkatannya paling tinggi. Barakallahu Dulu di kalangan para salaf ini hal yang sangat luar biasa mereka lakukan. Dipuji Nabi kita Muhammad SAW Disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya dalam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda menjelaskan tentang Ash'ariyun. Para sahabat-sahabat Ash'ariyun dari Yaman. Abu Musa al-Ash'ari dan yang lain. Beliau menjelaskan إن الأشعريين إذا أرملوا في الجهاد أو قل طعامهم في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم السوية فأنا منهم وهم مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم أشعريون صحابة صحابة أشعريون dahulu مريكا ketika bekal safar mereka menipis dan kebencian. Atau sembako ke mereka, maka mereka berkurang menipis di kota Madinah. Mereka mengumpulkan semua yang ada pada mereka dalam sebuah kain, sebuah tempat, lalu dibagi rata Mereka termasuk golonganku, aku termasuk golongan mereka. Itu namanya muasa. Namanya orang macam-macam, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Ketika mengalami kekurangan bekal dalam safar, sepakat. Kumpulkan semua yang ada di sebuah tempat. Ya macam-macam, ada yang bekalnya masih banyak, taruh semua. Ada yang sedang, taruh semua. Ada yang bekal dengan sedikit, taruh semua. Lalu bagi rata. Suka dan juga bersama. Ketika sembako-sembako keluarga mereka menipis. Sepakat kumpulkan semua yang ada pada kalian. Ya namanya orang kadang sembakonya masih banyak, kumpulkan semua. Ada yang tinggal sedikit, kumpulkan semua. Ada yang punya apa-apa, datang saja. Dibagi rata setelah ini. Barakallahu Itu namanya ilmu wasah suka dan duka bersama dengan yang lainnya mengalami kondisi dulu pandemi susah untuk mengais rezeki betul-betul kondisi perekonomian ketika itu serba susah nah, ya Allah muasa itu adalah ya Allah ikhwan ikhwan cilengok per nasidi Kumpul semua, bawa semua yang ada pada antum dijadikan satu di sini. Motor lo ada yang nggak punya apa-apa, uangnya tinggal seratus ribu, enam ribu, bawa semua. Yang ini ada lima ribu, bawa semua. Yang itu sejuta, bawa semua. Yang ini lima juta, bawa semua. Yang itu masih banyak pak, sepuluh juta, lima puluh juta, seratus juta, bawa semuanya dijadikan satu sebuah tempat. Dibagi rata setelah itu. Berapa kakak ini? Sekian. Ada berapa uang? Sekian. Ketemunya berapa? Masing-masing kakak ketemunya 5 juta. Masing-masing bawa lima juta semua. Yang tadi datang bawa seratus juta, dia pula bawa 5 juta. Sisanya untuk berbagi dengan yang lain. Itu luar biasa. Itu dicontohkan dalam Islam, dicontohkan oleh para salaf, itu dipuji Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seperti ini muamalahnya, interaksinya dengan tengah masyarakat, yang ada adalah keindahan dalam berinteraksi. Saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu. Tidak ada jeda, gak ada kesenggangan antara yang miskin dengan yang kaya, rakyat dengan pejabat. Semuanya akan indah tidak ada permusuhan, tidak ada e, kedengkian, tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tidak ada perseteruan. Yang ada cinta dan kasih sayang. Dikarenakan semuanya dengan akhlak yang mulia. Minha dia antaranya adalah qadaul hawaij. Menunaikan hajatnya orang lain, membantu mereka bil infak, sedekah, hadiah, dan yang paling mulia dengan al-muasa. Suka dan juga bersaudara mereka semua orang. Ingat ini tidak hanya salafiyin. Salafiyin harus terdepan dalam ini semua. Tapi juga untuk semua kaum muslimin di luar sana. begitu dengan konsep ini yang semacam ini ikhwan atau terapkan dalam uh, keseharian bersama dengan muslimin secara umum diharapkan Allah taala bukan semata-mata bagus muawal berinteraksi namun berefek sangat positif untuk dakwah kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan lupa kerjakan semuanya diikhlasin, ikhlasin wa wa amanatin dikerjakan dengan penuh keikhlasan, ketulusan lillahi tabaraka taala yang kita inginkan marbotillah wal jannah. Yang jujur, yang amanah, didorong oleh akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, nasihat lil muslimin. Barakallahu fikum ihsan ilaihim akan indah banget namanya qadul hawaij. Barakallahu Uh, terkait dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW ini banyak sekali ya. Contoh yang mereka sebutkan <clears throat> peristiwa orang-orang mubar. Orang-orang mubar yang datang kepada beliau SAW. Dalam kondisi kaumun hufatun uratun suatu kaum rombongan tidak menggunakan alas kaki, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Auratun semisni telanjang dikarenakan terbatas pakaian mereka. Pakaiannya sudah lusuh, sudah rapuh, Barakallahu fikum. Compang camping pakaian. Mereka me me menggelantungkan pedang-pedang mereka. Kebanyakan dari mudhar, bahkan semua dari dari kalangan mudhar. Nampak pada mereka al-faqah, miskin yang amat sangat, fakir yang amat sangat. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajah Rasul pun berubah. Tamaur perubahan wajah dikarenakan kasih sayang, belas kasih, memandang orang yang sangat prihatin keadaan. Tamaur kelihatan sedih, kelihatan kasihan sama mereka. Beliau pun masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi, memerintahkan sahabat Bilal mengumandangkan azan lalu iqamah, lalu beliau sholat. Setelah sholat, beliau menganjurkan para sahabatnya untuk sedekah membantu mereka. Al-Qisa ada yang membawa satu kantong besar berisikan uang dirham, bahkan telapak, telapak tangannya nggak sanggup untuk memegangnya. <clears throat> Berbondong-bondong orang membantu, ada yang makanan, ada yang pakaian, ada uang, sampai terkumpul dua gundukan besar di depannya beliau. Beliau pun menjadi berbahagia, wajah berseri-seri, kayak berlapis emas. Dikarenakan kondisi itu. Dan mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru mimba amila biha min ba'dih min ghairi ayyan qusa min ujurhim syai. Dibawakan riwayat ini. Barang siapa yang memulai atau menghidupkan dalam Islam sebuah sunnah yang baik Amal-amal kebajikan, maka bagi dia pahalanya. Dan kalau orang yang mengamalkan dengan itu peninggalnya, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Syahidnya, beliau langsung terpanggil membantu mereka. Mereka punya harta, maka menyemangati para sahabat yang lain, membantu mereka. Sehingga mereka terlepas dari kemiskinan, dari kefakiran, dan ketika para sahabat membantu mereka, kumpul terkumpul begitu banyak bantuan dari mereka, lu berbahagia bersuka cita. Wajah sedih muncul dikarenakan mendapati kaum muslimin dalam keterpurukan, dalam kelemahan, dalam kemiskinan, perlu bantuan. Sedih wajah beliau wajah berseri, wajah bergembira mendapati muslimin, merasakan kenikmatan, kesenangan, banyak rezeki, hidup yang lapang, sumringah. Itu menggambarkan akhlak yang begitu mulia, rahmah, syafaqah dari beliau. Padahal yang senang yang dikasih rezeki banyak bukan beliau. Orang lain. Tapi ikut suka dan duka bersama dengan mereka Barakallahu fikum. Di kalangan para salafun saleh rahimahullah ya. <clears throat> Akhlak dan adab ini bagi mereka jauh dianggap lebih mulia, lebih utama dibandingkan amal-amal sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah ulama tabi'in pada masanya. Dia mengatakan la an aqdiya hajatan li akhin ahabbu ilayya min an a'takifa sanatan. Sungguh aku bisa menunaikan hajat saudaraku akhlillah muslimin lebih aku cintai dibandingkan aku i'tikaf selama setahun belum. I'tikaf amal sunnah. Etika eh, setahun penuh susah orang melakukan dan mengerjakannya berat sekali. Tapi aku lebih suka, lebih aku, aku, lebih suka menunaikan hajat saudaraku dibandingkan etika selama setahun. Ya, membantu sesama, menunaikan hajat sesama dengan penuh keikhlasan lebih afdal daripada etika selama setahun. Barakallahu fikum. Sebagian salaf punya komitmen yang sangat kuat dalam masalah ini. Komitmen berasam kuat bisa membantu saudaranya. Bisa sendiri, sendiri. Dan bisa membantu mereka dengan cara mengajak orang lain membantu mereka. Tidak bisa menghubungi pemerintah dan penguasa membantu teman-teman dia. Eh, Abdan bin Uthman pernah mengatakan Abdan namanya Abdullah bin Uthman Jabalah berkunia Abdurrahman Lakupnya Abdan lu mengatakan ma sa'alani ahadun hajatan illa qumtu lahu binafsi tidak ada sosok seseorang pun yang meminta hajatnya kepada aku melainkan Aku akan kerjakan sendiri. Aku langsung tunaikan sendiri, langsung turun tangan sendiri. Fa'in tamma wa illa qumtu lahu bimali. Kalau sempurna selesai alhamdulillah. Kalau belum aku akan tunaikan hajatnya dia menggunakan hak-hakku yang ada pada orang lain. Aku tidak punya, maka saya punya hak di siapa gitu. Saya punya piutang di mana? Saya pakai untuk hajatnya dia. Fa in tamma wa illa ista'antu bil ikhwan. Kalau sempurna selesai alhamdulillah. Kalau tidak, aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya enggak punya hak di orang lain yang bisa digunakan membantu dia, maka yang ketiga, aku akan meminta bantuan ikhwan-ikhwan yang lainnya. Menggalang menggalang para ikhwan membantu. Ya Allah ya ikhwan, teman kita butuh bantuan. Ya Allah ikhwan, teman kita ada haja. Ya Allah ikhwan. Mem -mem Memperantarai. tamma wa illa sta'ad bisultan. Kalau sempurna selesai, Alhamdulillah. Kalau tidak, yang terakhir, aku akan minta bantuan penguasa sultan itu. Dia punya akses sana. Ah, Pak Pejabat, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Bupati, tolong ini membutuhkan bantuan. Tolong ini punya hajat. Tolong bukan untuk pribadi, untuk orang lain. Itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Sebagian salaf justru merasakan kelezatan, kenikmatan yang luar biasa dengan amal ini, dengan adab ini lebih nikmat rasanya, lebih lezat rasanya dibandingkan dengan menikmati dunia dan seisinya. Mereka lebih suka, lebih nyaman, lebih nikmat membantu orang lain, berhasil membantu mereka, nikmat banget, menyenangkan sekali. Lebih berbahagia dibandingkan dengan memakan dunia dan seisinya. Muhammad ibn Munkadir rahimahullah berkata, termasuk ulama tabi'in, belum mengatakan lam yabqa min ladzati dunya illa qada illa qada haujul ikhwan. Belum mengatakan tidak tersisa dari nikmatnya dunia, lezatnya dunia kecuali membantu menunaikan hajatnya para ikhwan. Ini levelnya sangat tinggi sekali. Wakilalahu ditanyakan kepada beliau Muhammad bin Munkadir rahimahullah, ayu dunia habu ilaika, urusan dunia mana yang kamu cintai? Dunia apa yang paling kamu cintai? Kal beliau mengatakan al ifdalu al ikhwan memberi keutamaan memberi sesuatu fadilah kepada para ikhwan badil ngasih kepada ikhwan dia punya kemampuan bantu para ikhwan ini Dunia paling dicintai. Bareng itu para salaf. Levelnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sebagai mereka malah menangis. Menangis ketika gak sanggup membantu orang lain. Menangis justru ketika ada yang datang kepada beliau minta bantuan. Menangisnya kenapa sampai saya gak tahu. Kenapa mereka sampai datang kepada saya. Saya gak tahu nangis. Padahal yang butuh teman-temannya, bukan dia yang butuh, tapi yang merasa bersalah dirinya. Ada seseorang pernah bertanya pada Imran bin Muslim, meminta sesuatu pada Imran bin Muslim rahimahullah. Fa'atahu. Imran ngasih orang tadi pemberian. Wabaga. Itu orang pergi malah menangis Imronnya. Tapi kalau dikatakan kepada dia, "Ma pokok kau qadaita hajata." Apa yang kamu menangis? Bukankah kamu telah menunaikan hajatnya dia? Sudah kamu kasih dia, sudah kamu beri dia, kenapa kamu menangis? Qala haitsu ahwajtuhu ila mas'alati. Dia menangis dikarenakan saya mengharuskan dia meminta kepada. Maksudnya langsung langsung, langsung tanpa menunggu dia meminta saya. Yang menyesal dirinya, yang nangis dirinya. Kenapa kok dia sampai datang ke rumahku minta bantuan aku? Aku kemana aja selama ini? Aku nggak tahu bagaimana kondisi mereka. Seharusnya aku yang uh, cari tahu bagaimana kondisi mereka, ngecek kondisi mereka. Mereka ada yang perlu, perlu bantuan, saya bantu langsung tanpa diminta. Kok sampai luput, sampai datang ke rumah saya, minta bantuan kepada saya, saya nggak tahu. Dikasih. Menyesalnya dikatakan kenapa mereka harus sampai meminta kepada saya. Levelnya para salaf menggambarkan ini merupakan akhlak mulia, akhlak mulia dalam Islam. Dan itu merupakan konsekuensi interaksi dengan sesama, konsekuensi e, bermuamalah. Bukti jujurnya akhlakiyah kita, jujurnya muamalah dan interaksi. Kalau wajib menundukkan hati mereka, membantu mereka apa apalagi membantu mereka pihak-pihak yang sedang mengalami kebutuhan yang sangat besar, musibah yang sangat besar, kondisi genting mencekam dalam hidupnya mereka yang sangat besar. Datang dia membantunya menyelesaikan semua problemnya. Datang dia meminimalisir, meringankan beban orang tadi. Tanfis atau kata fridge. Ini lebih besar lagi pahalanya. Yang disebutkan dalam hadis man nafasa an mu'minin kurbatan min dunia nafasa Allahu anu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan, menghilangkan atau meminimalisir sebuah kurbah dengan kaf kondisi genting yang menimpa seorang mukmin musibah yang sangat besar yang menimpa seorang mukmin kondisi mencekam yang menimpa seorang muslim dari kondisi dunia semacam dia dihilangkan, dia selesaikan atau diminimalisir, dia ringankan. Maka Allah Jalla wa'ala akan menghilangkan daripadanya kondisi kondisi genting yang menakutkan di mulut makan nanti. Barakallahu Tanfisul kurban. Itu level yang lebih tinggi terkait dengan membantu orang lain. Ini bantuan spesial. Mungkin bagi sebagian kita remeh, bantuannya kecil, mungkin dia kurang berharga. Tapi bagi orang yang dibantu sangat-sangat besar, sangat luar biasa, sangat-sangat banyak sekali dikarenakan mereka kondisi terpuruk, kondisi yang betul-betul hancur, tidak punya apa, ditekan oleh kondisi, intimidasi oleh sebagian pihak, kondisi yang betul-betul genting, macam-macam keadaan. Anda datang membantu menyelesaikannya, Anda datang membantu meminimalisir keadaannya, mereka beban dia. Luar biasa akhlak. Ini yang membuat muamalah menjadi indah. Barakallahu. Mungkin bagi antum ringan, bagi mereka besar. Ini orang membutuhkan bantuan uang. Mungkin jumlahnya kan begitu besar. 3 juta, 5 juta tapi ini berkaitan dengan nyawa mereka. Kalau mereka bayar, nggak diselesaikan, bisa dihabisi mereka semua. Atau datang membantu mereka 5 juta dikasihkan sama orang yang mendolimi mereka tadi. Pergi mereka aman, selamat dari para bahaya. Bagi antum 5 juta bagi mereka 5 juta luar biasa betul-betul menyelamatkan mereka dari marah bahaya, dari keboliman seseorang, tidak akan semena-mena, bahkan menyelamatkan nyawa mereka. Itu kurba. Ini luar biasa lagi. Uh, eh, adab dan akhlak ya Semua dalam pembahasan qadaul hawaij, musa'adah, muawanah, barakallahu fikum. Yang lain juga banyak eh, di dalam kehidupan ya, ini poin terpenting yang disampaikan dalam kesempatan kali ini. Tiga landasan, dua perincian, tetapi semuanya yang terpembahasan pembahasan kaidah besar, pembahasan yang global yang di dalamnya masuk banyak sekali generasi-generasi etika-etika dalam generasi yang perlu kita wujudkan dalam keseharian. Ingat kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur. Yang kita harapkan ridhonya Allah wal jannah barakallahu Efek positifnya luar biasa. Ukhuwah erat, persahabatan kuat, pertemanan kuat, bermasyarakat indah, luar biasa. Dikarenakan dengan bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang ditekankan ya jangan cuma teori, Jangan cuma di pengajian, ada-ada kuliah dalam rumah bermuamalah, diterangkan bla bla bla bla bla. Prakteknya nggak bagus, Wah. Prakteknya temperamental, ngamuk, kasar, arogan, bahagia. Ini bimbingan saya sangat mulia harus diterapkan ilmui berhias dengannya dan terapkan amalkan dalam keseharian barakallahu Objeknya semua kaum muslimin di sekitar Anda. Apalagi salafi. Hmm. Lebih aula, lebih-lebih lagi ikhwan harus disikapi lebih spesial di kandang mereka orang yang punya komitmen yang sama dari dengan dunia sunnah dengan pemahaman salaf barakallahu Selebihnya banyak rujukan yang paling gampang ya ikhwan kitab Riyadhus solihin. Imam Nawawi rahimahullah disebutkan banyak sana bab-bab terkait dengan masalah etika dan persahabatan. Ada kitab lagi ada bulu isra wa dzikru sunatul ukhuwah. Abul Barakat Muhammad Muhammad Al-Ghazi. Tipis bukunya di di di kalangan kayak kehormatan. Namun di dalamnya dibawakan etika-etika yang sangat mulia dalam bersahabat dan bergaul berinteraksi. Barakallahu Banyak buku-buku adab tebel sedang Bagaimana asar para salaf di dalam generasi baru Semuanya itu adab-adab yang mulia yang harus kita ilmui, berhias dengannya, amalkan terapkan dalam keseharian. Barakallahu Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin saya sampaikan. Selebihnya mau bila ada yang menanyakan, saya tunggu. Semoga gampang dan mudah. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Dawa mana ini? Pertanyaannya muamalah duniawiyah tadi. Urusan bisnis. Hmm. Ini lain lagi pembahasannya. Adab-adab mulia dalam berbisnis. Nah, Tuh lagi asal undang ustaz yang lainnya lagi itu temanya. Nah, jadi nggak harus saya gitu. Allahul musta'an. Untuk soal yang ini saya kurang banyak paham, belum banyak mengkaji. Apa hukum trading saham? Wallahu a'lam Kalau selain saham, trading-trading mata uang asing, forex dan semisalnya nggak diizinkan. Dikarenakan e, pertukaran mata uang asing yang beda jenis dan tidak ada takabur, serah kepada tempat. Ketemunya riba nasiah dan sangat kental nuansa perjudiannya barakallahu itu kalau trading forex falas dan semisal kalau saham Allah alam bisa bisa belum banyak memahami dan membaca masalah ini barakallahu hmm. ini masalah muamalah rumah tangga Beda lagi pembahasannya, adab-adab mulia dalam rumah tangga. Lain lagi pembahasannya. Makanya saya, saya menggunakan bahasa umum itu supaya mencakup semua yang ada. Ehsan umum. Ada banyak kedua tuh langsung fokus pada kaum muslimin secara qobal hawai. Ini bertanya masalah rumah tangga. Ya Allah. Adab-adab rumah tangga. Ada istri, sebagian istri kadang menyimak grup suami, balas chat dari ikhwan, ikut campur urusan suaminya. Nah ini, ini kan maksudnya kan etika dan ada. Gitu ya. Nyimak grup suami, lihat kondisi. Kalau sama suaminya dan itu aman dari fitnah, bebas. Nah, Tapi kalau tidak jangan. Kan beda antara nyimak suami suami sama dia ngambil HP suaminya dibongkar-bongkar itu kurang etis ya kalau bersama dengan suami berdua pasti kamu punya apa sih ini lo, grup lapak ikhwa celongok. nah, oh gitu ya aman dari fitnah gak ada masalah tapi kalau membalas chat dari ikhwan hmm, ini perlu diwaspadai di hati ini bukan mahram kamu ajnabi hada fitnah bahaya Gitu ya. Perempuan boleh begitu, harusnya memiliki rasa hifa rasa malu. Tidak mungkin dia berbaras chatting dengan ikhwan yang bukan mahramnya. tapi sahabat harus menasih dengan cara baik. Tidak boleh jadi fitnah segala macam. Atau ikut campur urusan suaminya tergantung. Kadang itu urusan pribadi atau urusan yang untuk kaum laki-laki. Maka jangan terlibat jangan terlibat. Atau itu perkara yang perlu adanya sharing dengan keluarga dengan suami dengan istri. Suami yang baik akan mengajak mereka sharing, musyawarah, dibicarakan rame-rame eh, sama-sama, nanti didapatkan hasil terbaik. Musyawarah keluarga. Tergantung. Tapi kalau usil, eh, bukan urusannya itu timbrung segala macamnya, jadi kacau semuanya. Lah, itu bukan adab. Mari nah, bahas perlunya adab-adab dalam rumah tangga. Ini Irian esan berbuat baik, yang baik jangan ganggu, jangan menyakiti. Nah gitu, akhlak yang mulia, nasihat yang bagus. Barakallahu Sudah saya katakan di awal, pembahasannya panjang banget karena masing-masing ada pembahasannya. Jadi kalau kepengen lebih fokus, difokuskan pembahasannya adab-adab kuliah dalam muamalah duniawiyah dalam buruk berniaga adab-adab kuliah dalam bermuamalah berumah tangga adab kuliah dalam interaksi dengan masyarakat Jadi agar Ya Allah, ada ibu sudah tua, anak-anaknya nggak mau merawat. Akhirnya ada orang-orang orang-orang yang cucunya. Itu wajib atau bukan urusan? Ketika tidak ada yang ngomongin, wajib bagi oh, sang familinya untuk merawat dia. Anak-anaknya durhaka semuanya. Ini hukum walidain dosa besar Tindakan cucu sangat mulia, sangat terhormat. Rawat nenekmu dengan sepenuh hati. Doakan orang tua kamu. Dengan cucu, misalnya ada, ada orang tua dia merupakan alanya ibu tadi kan gitu. Bapak itu ibunya doakan ibu kamu supaya ayah kamu yang itu supaya isar, supaya tobat, supaya istighfar, supaya taufik. Dan coba berjuang pelan-pelan beritahu pada orang tua kamu selaku anak dari sang ibu tadi untuk mau ini orang tua. Kadang ini sudah bisa. Ah, cucu ini sudah berumah tangga, dia punya orang tua lain rumah, itu neneknya lain lagi, enggak enggak diopeni. Bismillah sebagai cucu yang soleh dan solehah, rawatlah nenek kamu dengan sepenuh hati. Allah Musa. <clears throat> Kaya tega deh. Ya mikir mau di sudah tua, kek, bisa apa-apa, nanti dibalas dengan setimpal anak kamu kabur kabeh ninggal kabeh dan ngurusi jenengan apa bang sakit hati apa gak sampai nanti menderita sekarang anda kuat sekarang anda merasa punya power punya kekuatan jangan lupa nanti anda juga bakal tua rentak tua bangka sebagaimana ibu anda hati-hati jaza menjadi amat Ya namanya balasan tergantung jenis amalnya. Anda durhaka sama ibu, nanti anak-anak kamu akan durhaka sama kamu. Baru. Ini yang harus ibu, ibu sendiri yang melahirkan kamu, yang menyusui kamu, yang merawat kamu, yang membesarkan kamu dengan sepenuh hati. Kasih ibu sepanjang sepanjang masa, kasih kamu sepanjang Hah? sepanjang itu bahasa ini untuk apa orang yang versi kasih ibu sepanjang masa kasihnya kamu sepanjang Hah? hari kian, Allah musta'an maha Allah berusaha. ini nggak dibenarkan ya nggak dibenarkan hati-hati ya durhaka sama orang tua itu efek negatifnya adalah tidak barokah hidupnya membawa kebinasaan dunia akhirat ya tidak ada sebuah dosa pun yang lebih Allah segerakan hukumannya melebihi al rahim memutus kerabatan dan kefamilian apalagi memutus dengan ibu dan bapaknya akan disegerakan hukumannya disegerakan azab di dunia sebelum di malam kiamat nanti Allah mustahil hati-hati nah, hati-hati anda juga punya anak hati-hati anda juga bakal tua Jangan sampai terkena bahasa setimpal. Kalau dalam bahasa Islam bukan karma, tapi al jasa bin jinsil Itu bahasa bahasanya. La haula wala quwata illa billah. Lagi bahas indah-indah, muamalah, akhlak-akhlak, akhlak. Kayak gini pertanyaannya. Duh, apa ini? Lah kok jadi begini? Ya, insya Allah. Semoga bukan dari kalian. Barakallahu. Nah, botol yang lain. Sabun? <coughs> Apa hukum mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir? Masya Allah. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama dan para fuqaha secara hadisnya, secara fikihnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah membahasnya dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud di Ahkamil Maulud. E, eh, jujur ya ikhwan, pembahasan ini pembahasan yang beredar di kalangan para fuqaha. Para fikih. Jadi mereka membahasnya, dan sebagian yang menganjurkannya, sebagian yang tidak. Sehingga secara prinsip kita merujukkan yang rojih dan ketika mendapati masyarakat yang mengamalkan demikian, kalau eh, kalau bisa toleransi dan kalau mau mengingkari jangan terlalu keras dalam mengingkari. Dikarenakan ada khilaf di kalangan para ulama. Tayyib yang rajih warahmatullahi adalah secara periwayatan Lemah semua hadis yang membahas masalah ini. Ini pendapat sebagai ulama ya, bukan kesepakatan para ulama. Yang kita amalkan nggak demikian. Kita tidak, tidak mengamalkan tapi ketika ada orang yang mengamalkannya ya sudah, jangan diperpanjang dan dipersoalan, apalagi antum dengan keras mengingkari. Dan cukup banyak semacam ini ikhwan, masalah-masalah yang dibahas dari para fuqaha di mana kita tidak mungkin mengingat yang keras. Kita bisa membahasnya dan mengkaji mana yang roji, kita amalkan yang roji. Namun ketika mendapati orang lain yang mengamalkan mendapat yang satunya lagi yang marju, kita hanya ketoleransi itu diam. Hanya bisa memberikan masukan-masukan tanpa bisa ingkar muka tanpa bisa keras dalam mengingkar barang Dipahami insyaallah ya. Ini muhim jidat ya. Contoh yang terkait dengan masalah sekarang ini eh, lagi musim haji ya. <clears throat> Kita kenal di Indonesia Raya ini jamaah haji Indonesia uh, eh, dari gelombang pertama, gelombang awal-awal itu kan ke kota Madinah dulu. Gelombang kedua ke Mekah, bahkan ke Madinah lagi. Di kota Madinah mereka mesti dikasih selama 8 hari. Kenapa 8 hari? Supaya bisa mengerjakan 5 waktu selama 8 hari, 8 kali 5 waktu sama dengan 40. Disebut dengan salat arba'in. Arba'inan, Arba'inan. Paham ya? Salat ngarba'in. Nah. Maksudnya kayak gitu bahasa nggak pakai arba'in arba'in. Ya, kaji arba'in sih hari Syawal. Tayyid secara periwayatan hampir semua ulama mengatakan dhaif. Tapi ada seseorang ulama dan ulama kita di kota Madinah, ma'ruf ya. Saya lupa kalau Muhammad bin Ismail al-Ansari, Syekh Ahmad al-Ansari. Doa sebelumnya. Menghasankan riwayat kalau hasan diamalkan. Hmm, yang dikasih ujian nasihat yang disebabkan pada kita. Kalau tidak salah waktu itu kita eh, atau lupa tahun berapa lagi umroh main di rumahnya Syekh Muhammad Syekh Muhammad Ghalib Al Adil sekarang di Emirat ya. Itu belum masih masih sekolah di sana belum selesai <clears throat> menyampaikan masalah ini Oh ini iya, lagi musim haji itu 2011 2011 Menyampaikan masalah ini Belum mengingatkan ikhwan Jangan terlalu keras Dalam mengingkari bab ini pada kaum muslim Hah? Jangan terlalu keras Kenapa? Sebagai masyarakat kita menghasankan riwayat Faham ya? Artinya kita nggak mengamalkan Kita nggak mengamalkan itu Tidak ada niatan arba'in secara khusus Tidak kita mengamalkan. Tapi ketika ada orang yang mengamalkannya dan berdasarkan pada sebuah hadis dan ternyata ulama kita muktabar menghasankan itu sebagai mereka. Ya, kita sedikit toleransi. Kamu sampaikan, Pak, jangan diyakini seperti itu, kasih masukan bisa. Tapi pengingkar yang keras, bid'ah ini, wah jangan. Baru, ngoten gitu. Dan cukup banyak masalah semacam ini baru ini kalau di, di, di, dibahas di kalangan ulama dimasukkan dalam pembahasan fiqhul khilaf. Bagaimana fikih yang benar menghadapi khilaf di para ulama. Ini penting dipelajari supaya antum jangan sampai bablas lembek atau terlalu kasar terlalu arogan. Ada lejus, ada lejus tengah-tengah. Mengenai fiqhul khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Gun? Cekap? Semantan mawon. Nanti. nggih? Cekap. Alhamdulillah jazakumullah khair atas perhatiannya. Yang penting jangan cuma teori. Dipraktekkan. Ikhwan-ikhwan salafi di Cilongo harus terdepan dalam masalah ini. Bagus ada punya akhlaknya terutama dalam interaksi. Dan ingat ini hasil uh, samar taibah ke depan ke belakangnya